Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Sampai pelajaran apa? Halaman berapa? 22 Yang Rabbul Af'al Ya yeah. i'rabul af'al i'rab dari fiil fiil Naam Al-fi'lu mu'rab mabni Jadi fi'il terbagi menjadi dua fiil kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kata kerja, ya. Dalam bahasa Arab fiil. Nah, fiil ada dua macam. Ada yang disebut mu'rab, ada yang disebut mabni. Sebagaimana dalam isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa pengertian mu'rab. Al-mu'rab huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mu'rab adalah yang berubah akhirnya akhir berarti huruf terakhir dari fiil tersebut dengan sebab masuknya amil amil itu bisa kita artikan penyebab atau perubah ya karena adanya penyebab yang merubah maka akhirnya akhir sebuah fiil itu berubah-ubah. Misalkan fiil mudhari yadribu. Yadribu selama tidak ada apa-apa di depannya, dia tidak berubah. Ya kan? Yadribu saja. Tapi kalau di depannya ada amil, ada penyebab yang nantinya akan merubah belakangnya, maka belakangnya bisa berubah. Nah, itulah namanya fi'il yang mu'rob. Nah, kalau yang di depannya ada apa-apa, di depannya tidak ada apa-apa, ya begitu saja namanya mabni. Paham ya? Nah, jadi yang namanya mu'rob, kalimat atau kata yang mu'rob, yaitu kata yang akhirnya tersebut bisa berubah di mana perubahannya disebabkan karena ada amil, ada sesuatu yang menyebabkan berubah. Mislu contoh yak tubuh, yak tubuh, ini fiil amr atau fiil madi. Nasrun. Apa cirinya fiil mudhari di situ? Antum tahu itu fi'il mudhari' dari mana? Ah, Sarbini, tahu fi'il mudhari' dari mana? Hah? Disebut huruf apa itu? Disebut huruf na itu. Iya nama hurufnya huruf apa? Huruf Anita. Huruf apa Usman? Naaitu, Anita. Itu huruf apa namanya? Mudoro'ah. Nah, jadi kita mengetahui ini film mudhari' karena di depannya ada huruf anita atau huruf naaitu. Nah, tubuh ini fi'il. Kita ketahui fi'il itu ada dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, untuk mengetes apakah dia mu'rab atau kamabni, kita masukkan amil. Di antara amil contohnya lan. Masukkan lan, ternyata berubah lan yaktuba. Masukkan lam, berubah lam yaktub. Nah, itu namanya mu'rab. Coba fi'il madi, zahaba. Masukkan lan. Tetap lan zahaba. Malah nggak bisa lan masuk pada zahaba. Atau masukkan apa di depannya. Tetap zahaba. Di mana saja zahaba. Sekarang ya jelisu. Lan ya jelisa. Lam ya jelis. Yakra. Yakra'u lan yakroa lam yakro nah sudah belajar mengi'rab belum belum Hah? sudah belum nah kita lihat tandanya yak tubuh itu akhirnya dengan domah domah ini merupakan tanda apa Abu Siddiq. Kalau pada film boleh ada domah, itu tanda apa itu? Marfu'. Naam, sahih. Yaktuba, ini tanda apa? Hmm, Abu Bakar. Mansub. Yaktub, Abu Hamad. Majzum. Nah, antum melihat, hafalkan. Di antara yang menyebabkan dia nasob adalah lan. Nanti banyak, tapi ini sebagai contoh saja, lan. Kalau ada lan, maka rubah menjadi fathah. Yang tadinya domah dijadikan fathah. Kalau ada lam, yang tadinya domah ganti menjadi sukun. Nah, nah ini contoh yang mu'rob. Contoh yang lain. Nah, sahdan, fi'il yang lain. Selain yang di sini. Apa? Yaftahu, masukkan lan. Masukkan lam. Lam yaftah. Nah, tanda rofaknya fi'il mudorek yang bersambung di belakangnya dengan wawul jamaah, tandanya dengan apa? Hmm, mujahid. Tanda rofaknya dengan apa? Fi'il mudorek yang bersambung dengan wawul jamaah. Hah? Coba digabung dengan wawul jamaah. Sudah belajar belum gabung dengan wawul jamaah? Belum. Benar ini? Sudah ini. Hah? Belum. Enam. Belum ya? Yes, nantilah. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Amal mu'rabu minal af'al fahuwal mudari'u illa idza dakhalat alaihi nunul inasi au nunut taukidi sedangkan mu'rob dari fi'il fi'il fi'il ada berapa ya Musa fi'il ada berapa hmm? ada berapa macam fi'il Abdullah apa saja? Fi'il madi, fi'il mubarak, fi'il amr. Nah, mu'robnya dari fi'il itu adalah fi'il mudorek Selain itu mabni. Fi'il madi mabni. Fi'il amr mabni. Nah, yang mu'rob hanya fi'il mudorek Illa kecuali, tapi dikecualikan. Ada fi'il mudorek yang mabni juga. Idza dakholat alaihi nunul inas. Kalau masuk pada fi'il mudhari itu nun inas, yani nun niswah. Coba ya yajlisu masukkan nun niswah. Ah, Rifai. Oh, belum bisa. Ah, Abu Bakar. Bisa mengi'rab ini belum? ya ya Yajlisu yajlisani. Yajlisuna. Sudah. Semuanya sudah dipelajari belum? Hah? Sudah? Adi sudah belum? Ya ya jilisani, ya jilisuna. Sudah? Sudah, harusnya sudah bisa ini. Yes, eh, jalan terus. Au nun taukid atau nun taukid. Lihat contohnya. Nunul inas atau dengan kata lain nun niswa. Contohnya yajlisna. Nah, kalau masuk padanya nun niswa yajlisna maka dia tidak lagi mu'rab, tetap mabni. Mabni ala apa? Ala sukun. Hmm. Ala sukun ala fathah. Ala sukun. Terus fa'ilnya mana? Ya nuniswa itu fa'il. Itu pelakunya. Ya, jadi kalau kita mi'rab nanti nuniswa fi mahali raf'in fa'il. Ya jelisnya tetap sukun. Antum masukkan lan tetap sukun. Lan ya yajlisna. Masukkan lam. Lam ya yajlisna. Tidak berubah dia. Sekarang tajlisna. Nah, ini juga sama. Hanya kalau ya jelisna itu untuk roib apa mukhotob? Hmm? Ya jelisna roib atau mukhotob? Orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan? Orang yang dibicarakan. Kalau tak tajlisna, orang yang diajak bicara. Tajlisna. Kemudian contoh yang lain, yasjudna. Tinggal masukkan nun saja di belakangnya. Artinya mereka perempuan sujud. Mereka perempuan duduk. Tajlisna, kalian perempuan duduk. Tasjudna, kalian perempuan duduk. Jamak ya. Tinggal dimasukkan nun di belakangnya. Kalau depannya ya berarti goib, yakni yang diajak bicara. Kalau di depannya tak berarti yang diajak bicara. Sekarang contoh nunut taukid. Ini juga mabni, tidak ma, tidak mu'rob. Yak tubu, asalnya yak tubuh. Kemudian kalau kemasukan nunut taukid tinggal kasih nun di belakangnya. Ada nun taukid yang disebut khafifa. Khafifa itu ringan. Ada yang disebut sakilah, berat. Kalau yang ringan, maka nunnya cuma satu. Jadi tinggal gabungkan yak tuban. Kalau yang berat, nunnya dua. Yak tubanna. Nah, gitu. Nah, taukid itu maksudnya untuk menguatkan. Jadi, kalau Anda mengatakan Yak tubuh dia menulis, cuman mengatakan dia menulis. Tapi, tapi kalau tuban, betul-betul dia menulis, sungguh dia lagi menulis. Yak tubanna sungguh benar-benar dia sedang menulis. Nah, lebih kuat kalau sakila. Bedanya tinggal tambah dunia saja. Yas judu, Yas judanna Nah, kalau kemasukan nunu taukid tidak lagi mu'rab. Jadinya mabni. Masukkan lam ya tetap lam yaktubanna. Masukkan lan lan yaktubanna. Masukkan lam pada yasjudanna tetap lam yasjudanna. Paham ya? Nah, selain itu mu'rab. Jadi kesimpulannya pada fi'il mudhari yang mabni hanya kalau kemasukan nun niswah atau kemasukan nun taukid. Kalau kemasukan nun niswah berarti dia mabni ala apa? sukun. Kalau dia kemasukan nun taukid berarti mabni ala fathah. Paham ya? Selain itu mu'rab Nah. Coba sekarang yadribu. Jadikan atau masukkan nun niswa Abdul Hamid. Yadribu. Masukkan nun niswa, nunul inat. Ah, Basyafiq. Masukkan nun niswa. Yadribna. Masukkan Nun taukid Syafiq. Syafiq. Kum kum Syafiq kum. Masukkan nun taukid. Apa tadi kalau masuk nun taukid? Mabni ala apa? Mabni ala? Hah? Apa? Ke depan, ke depan ini. Syafiq ke depan. Ah, duduknya di belakang. Mabniun ala apa kalau kemasukan nun taukid? Ala sukun. Kalau masukan nun niswa, mabniun ala apa? Sukun juga. Kalau kemasukan nun taukid. Hai, ah, jelis-jelis kum ya Adi. Kalau kemasukan nun taukid, mabniun ala apa? sukun. Kalau kemasukan nuniswa kasroh. Allah mustan. Tadi kemana Adi? Habis dari mana? Eh? nah, mijlis-mijlis. Saya ulangi ya. Fi'il mudhari' kalau bergabung dengannya nun taukid berarti dia mabni alal fathah. Contoh, yad yad riba Nunnya kan taukid. Tidak dibahas. Yang dibahas yad ribanya itu. Kalau kemasukan nun niswa, mabni ala sukun. yad ribna Anda jangan lihat nunnya. yad ribna Mabni ala sukun. Nah. Paham ya? Nah, Hasan, kum. Kalau kemasukan nun taukid, mabdun ala apa? Hah? Ala fathah. Kalau kemasukan nun niswa, mabdun ala apa? Sukun. Sekarang contoh. Yaj'alu masukan nun niswa. Yaj. Iya, yaj'alu asalnya. Masukkan nuniswa. Jadinya apa? Ayo, ayo. Katanya mabdun al apa? Ah, jadikan nuniswa. Yaj. Ah, ijlis ijlis. Ah. Abdul Qahar Al-Jawi Ya ja'alu masukkan nun Ya. Ya ja'alna. Nah. Gampang lah insyaallah ya. Wal mabni huwa Sekarang yang mabni ma lazima akhiruhu halatan wahidatan yaitu yang selalu tetap akhirnya pada satu keadaan. Ya begitu-begitu saja. Nah, dari dulu A, A saja. B, B saja. Nah, nggak berubah kanannya, nggak berubah kirinya. Mislu, contoh. Kataba. Fil apa ini? Apa Musa? Nah. Apa maknanya? Fataha. Naam nasrun. Fil apa ini? Apa maknanya? Zahaba. Abdullah. Apa maknanya? Telah pergi. Oktub. Naam. Abdullah Muna. Apa maknanya? Tulislah. Iftah. Mukhlis. Apa maknanya? Nam. izhab, Nam. Ah, fikri. Apa maknanya? Pergilah. Nah, jadi fi'il madi dan fi'il amr intinya atau kesimpulannya mabniyun. Kalau fi'il madi mabniyun ala kasroh. Adi suka kasroh ini. Kasroh terus. <laughs> Khofat terus ini. Jangan suka yang khofat. Suka yang rofa. Khofat itu artinya apa? <laughs> yang di bawah. Suka yang rofa yang di atas. Nah. nah jadi fi'il madi dan fi'il amr itu mabni. Tetap begitu-begitu saja keadaannya. Kemasukan amil ataupun tidak. Kalau fi'il madi mabniun alal fathi. Kalau fi'il amr mabniun ala sukun. Nah, nanti lebih lanjutnya ada pembahasan sendiri. Ini secara asalnya ya. Wal mabniu minal af'al yang mabni dari fi'il huwa al maldi. Yang pertama maldi. Wal amru, yang kedua fi'il amr. Wal mudari'u dan yang ketiga fi'il mudari'. Kalau bagaimana ya Abdul Alim? Kapan fil mudhari itu mabni? Nah, kalau kemasukan nunut taukid, mabni ala madza? Kalau nun niswa, sukun. Idza tasalat bihi nunul inas au nunut taukid. Kalau masuk padanya nun niswa atau nun taukid. Nah. Ya. Paham ya? Paham gak ini? Al-fi'lul mudhari' al-mu'rab. Fi'l mudhari' yang mu'rab. Itu yang berubah akhirnya karena ada amil. Marfu'un. Contoh yaktubu. Mansubun. Lan yaktuba. Madzumun. Lam yaktub. Yadhabu. Lan yadhaba. Lam yadhab. Nah, coba sekarang saya berikan fiil, antum masukkan lan dan lam. Hmm. Ya ja'alu Muhammad Az-Zamil. Lan dulu, lan. Hmm. Kalau lan menjadikan apa setelahnya? Ulah, ula yang berubah akhirnya saja lan a lu apa li nah, lihat di atasnya itu habu menjadi apa lan haba. sekarang ya jalu Musa nah. lan nam lam lam yaj'al yansuru nah, Abdullah Muna lan lan yansoro yansuro lam lam yansur nah nah sekarang itu ada jadwal untuk mempermudah antum al af'alul mu'rabat wa alamatu i'rabiha fiil-fiil yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Al-af'al. Kemudian ada marfu, mansub, majzum. Contoh tanda, contoh tanda ya. Al-mudhari'us sahihul akhir. Mudhari' yang akhirnya sahih. Akhirnya sahih itu maksudnya apa, Rifai? tidak diakhiri dengan huruf ilat. Huruf ilat apa saja Musa? Hmm? Hmm, Usman. Alif, waw, dan ya. Jadi kalau tidak diakhiri dengan alif, waw, dan ya, berarti dia dinamakan sahih akhir. Nah, kalau marfu lihat yashrabu contohnya, tandanya apa? Hmm, marfunya dengan tanda apa? domma. Mansub lan yashroba apa tandanya? Fathah. Lam yashrob apa tandanya? Sukun. Itu kalau mudorek sohi akhir. Jadi yang tadi kita bahas contoh-contoh tadi itu sohi akhir. Ya, sohi akhir yaitu yang tidak diakhiri waw, ya atau alif. Sekarang al-af'alul khomsah. Fi'il-fi'il yang lima. Apa itu af'alul khamsah? Imran, uh, Salman. Af'alul khamsah. Nah, Mujahid sudah hafal al-af'alul khamsah. Hah? Sudah dapat belum al-af'alul khamsah? Sudah, harus hafal Mujahid, nah. Nah. Yaf'alu, yaf, yaf'alu apa? Yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nah, kalau dia marfu contohnya yadhabani. Dia rofaknya dengan subutun nun. Tetapnya nun, Ini nunnya tetap ada. Kalau rofa. Lan yadhaba kalau mansub, apa yang robnya? Apa tandanya apa? Hah? Hatfun nun, dibuang nunnya. Kalau kemasukan penjazem, lam, sama. Hatfun nun. Nah. Ah, sekarang coba. Yan suroni, Abdul Hamid. Masukkan lan. Mana Abdul Hamid? Ah, masukkan lan. Lan yan bukan tan, yan. Lan lan yan surona. Itu fathah. Ingat kalau af al-af'al dibuang apanya? Dibuang nunnya. haba jadinya apa? haba. Paham ya? Sekarang kalau yansuroni masukkan lan, coba. Lan. Oh, nannya nunnya masih ada terus itu. Lan. Apa Ibnu Ismail? Ibnu Ismail yansuroni, masukkan lan. Lan suro panjang. Masukkan lam. Ibnu Ismail. Lam yansuro. Paham Abdul Hamid? Tinggal buang nunnya saja. Nah, adi ya yaj'alani masukkan lan. Lan yaj'al. Nunnya dibuang. Lan ya yaj ala. Yaj'alani masukkan lam. Lam yaj'ala santa. Nah. Nah, itu dulu ya. Lanjutannya insyaallah kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam.